Amin ya rabbal alamin. Baik sebelum kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, maka kita akan membacakan biodata dari uh, Al-Ustaz Al-Musri. Jadi nama beliau adalah Al-Ustaz Al-Musri Sarjan Putra MA Tempat tanggal lahir Sumatera Barat 9 Januari 1972 Pekerjaan kedua Sekolah Tinggi di Rosat Islamnya Imam Syafi'i Jember Alamat Jalan MH Tamrin Gang kepada nomor 5 Jember Jawa Timur riwayat pendidikan Syu'batul Lughah program bahasa Universitas Islam Madinah lulus tahun 1995 S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah lulus tahun 1999 dengan predikat kalau S2 jurusan akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah lulus tahun 2003 dengan predikat kalau S3 jurusan akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah lulus tahun 2007 semua Umar Aktivitas Ketua Sekolah Tinggi di Rosat Islamnya Imam Syafi'i Jember Pengasuh acara dia Diabalis Dialog Pakar Islam Radio Pros Prosadina Jember Pengasuh rubrik Akidah Majalah Islam al Furqan. Pengasuh Komplek Akidah Majalah Islam As-Sunnah Ketua Yayasan Darul Iman Padang Anggota Pembina Yayasan Allah Yogyakarta Karya ilmiah Penelitian Manuskrip Inilah di data beliau Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Musri kepada beliau kami persilahkan. dalam menjaga tersebut adalah terpijak pada sunnah Rasulullah SAW berpakaian untuk sunnah Rasulullah SAW karena tidak ada sempurna sebuah amalan kecuali bila didirikan di atas tauhid dan sunnah sebenarnya para ulama menjelaskan bahwa syukur kabul amal syarat terimanya amal seorang adalah apabila dia melakukan dengan ikhlas dan melaksanakan dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai aplikasi ataupun penjabaran pengamalan dari kalimat tauhid yang diucapkan oleh setiap muslim ketika dia hendak memasuki agama yang tidak ingin itu agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang mana kita mengakui mengisahkan Allah wa tiada yang sembah kecuali Allah. Ya ini segala ibadah kita hanya melangis kepada di atas tauhid dan kita tuju kepada Allah semata. Kemudian masyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan perintah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih banyak kepada para ikhwan yang telah menggagas terlaksana acara tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi jerih payah dan usaha mereka dengan balasan yang berganda. baru yang di akhirat Kalau pula terima kasih para ikhwan yang telah mendukung acara ini dengan berbagai sumbangan baik pikiran, pikiran maupun tenaga. Demikian pula para ikhwan yang telah mendukung juga acara ini dan kehadirannya, ya kesertaannya sehingga meramaikan dan memberikan semangat kepada ikhwan-ikhwan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas pelayanan dalam acara-acara seperti ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan semua yang diminta oleh para ikhwan yang menggagas atau merencana panitia acara ini adalah menerangkan tentang tentang kepada Islam, hal kepada Islam seorang muslim. Sebetulnya eh, para ikhwan yang menggagas acara itu lama meminta untuk kami menulis berhubung karena waktu dan kesempatan yang tertulis. Maka pembahasan ini kami mohon maaf sekali. Tapi alhamdulillah Ikhwan juga berinisiatif waktu itu setelah musyawarah agar e, eh, dicari makalah makalah yang sama pembahasan pembahasan ini. Yaitu maka Ikhwan berinisiatif untuk menyesuaikan apa yang ditulis yang pembahasan kita hari ini. Maka insya Allah kita akan bahas masalah ini walaupun yang waktunya sangat singkat tentang pembahasan tentang waktu Islam, pembahasan tentang Islam, terutama hal-hal yang penting yang banyak terjadi di masyarakat sebagaimana yang dicontoh oleh Syekh Muhammad Wahab kemudian dijelaskan oleh Syekh Rasulullah itu ada 10 hal yang sering terjadi di tengah masyarakat kita sebetulnya hal hal merupakan sebab itu bukan hanya 10 tapi banyak sekali ada yang berhubungan dengan istiqah berhubungan dengan keyakinan ada berhubungan dengan ah, amal perbuatan tapi yang dominan yang tersebar ya dan sangat eh, kurang e, e, banyak terjadi di masyarakat kita disimpulkan oleh uh, para ulama kita itu ada sepuluh hal subhanahu desa al-mawadi jauhnya hal yang membuatnya tidak dikafirkan itu hal yang tidak buat seorang kafir walaupun dia sebuah hal yang bisa membuat kufur oleh sebab itu laisa kullu kafir kafir jadi dia setiap ungkapan Siapa berkata begini bahwa ini adalah kufur, ini adalah kufur. Siapa pertempuran, jangan terlalu cepat. Ini kelemahan kalau saya ya, cara apa sih? Pelajar biasanya saya sangat kencang. Kenapa? Apalagi kalau waktunya terbatas dan pembahasannya panjang, biasanya akan kencang ya. Dan baik kita pelan-pelan saja ya. Kayaknya ini perlu ada yang kita apa? mudah ya. Jadi di dalam kafirkan secara mutlak kita katakan di antara dalam tafsir yang pertama apa? Perlu membedakan antara tafsir mutlak dan tafsir main menghukum sebuah perkataan atau perbuatan atau tindakan, bukan orang yang melakukannya. Yang hukum apa? Perbuatan, perkataan atau ini tindakan hukum kafir. Nah, kalau tafsir muayyan Ustaz, tafsir muayyan adalah menghukum orang yang mengucapkannya. Menghukum orang yang melakukannya. Nah, ini tafsir muayyad Maka nah, tafsir muayyad kita katakan perlu kepada apa? Empat suruh dan empat Maksudnya apa? Lawan dari muayyad adalah lawan dari suruh adalah Pemanya di antara keduanya apa? Iqamatul hujjah atau bulughul hujjah atau yang mandinya dia apa? Tidak bodoh. Al-jahlu. Makanya langsung harus sudah Dia patung. Yaitu patung kalau patung yang biasa apa apa asmat Tentu ini, apa Patung ya itu ya. Lalu kita lihat orang sujud ke patung ini. Nah, perbuatan ini adalah itu Tapi apakah dia kita akan dia lakukan? Kita tanya dulu. Loh, kenapa kamu sujud ke patung? Kalau dia lakukan, Ini adalah pohon. Tapi karena saya tidak tahu bahwa ini bentuknya berupa patung. Saya tidak tahu bahwa dia dapat saya pada apa. Jadi tidak pasti setiap orang yang membuat ukuran mungkin dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu bahwa ini adalah patung yang akan dibilang. Mungkin apalagi kalau orang lain mungkin datang ke Indonesia dikira oleh dia tonggak atau para apa biasanya? kiranya ini patung ya kan? Karena dia sholat Atau orang sholat di ke arah Nah begitu. Jadi hal-hal ada hal yang membuat mualaf kalau tidak jadi kah? Jangan tercocok contoh sini sebutan ulama semuanya Ada orang masuk dalam masuk Lalu dia mengatakan soal itu tidak wajib atau puasa itu tidak wajib. Kenapa dia itu ada mualafnya? Karena dia tidak tahu belum sampai kepadanya bahwa hal itu adalah wajib dan lalu dia menganggap apa? Tidak wajib. Nah, atau menghalalkan babi, tersebutnya dia dia tak tahu belum sampai kepada dia sehingga dia mengatakan belum tentu seseorang menghalalkan yang diharapkan Allah atau meninggalkan yang diwajibkan Allah itu tidak kok biasa itu bulu rujak sampai punya ilmu bahwa buat itu adalah sebuah kekufuran ya nah kemudian ada orang lagi di antara dawab takfir bedakan jadi ada pertama apa harus dibedakan antara takfir mutlak dan takfir kemudian takfir harus bedakan lagi dalam masalah Kufur ini ada kufur akbar wa kufur asghar. Harus bedakan. Karena di dalam naskah syar'i ada kadang digunakan kalimat kufur untuk perbuatan maksiat. kufur mati mati. hum lima kufur. Ada dua hal yang di umat umatku ini apabila mereka melakukan bisa kafir adalah kafir. Kufur. Apa itu? an apa? Hah? Wal istisqa bin yaitu meratapi mayat dan minta hujan melalui bin apakah orang merasa kufur nah ini kan memang kufur ya kan tapi untuk sebab manusia ini kufur asal bukan kufur akal jadi itu harus dibedakan dalam nasab syari itu ada digunakan kalimat kufur tapi maksudnya bukan kufur akbar tapi kufur as segala contohnya apa bapak muslim kufur bagi kitabu kufur, mencela orang itu dan dipastikan membunuhnya adalah kafir Apakah seorang muslim membunuh orang muslim lain kafir? Nah, dapat digunakan di sini kalimat kufur. Nah, ini namanya kufur asghar atau kufur munafik. Kufur. Ini harus bedakan. Ini di antara bawah ya, tidak antara bawah dan suruh. Terus kita bedakan. Suruhnya beda lagi, bawah lagi. Jadi sebelum seorang mengkaitkan tentang kalimat kekafiran seterusnya harus bedakan antara nah, mutlak. Kafir mutlak namanya setiap orang mencela Rasulullah, setiap orang yang Eh, tidak takut alam musyrik mengapa ilmunya itu mutlak tidak hukum pada seorang person perbedaan takut kufur mutlak sama ayat kemudian apa lagi perbedaan antara kufur akbar dan kufur as nah kalau orang tidak belajar tawaf ini dia akan mudah sekali mengatakan orang lain ya pembunuh kafir kenapa ada sekarang hadis tadi so, si babu muslim usukum ketika kufur nah, banyak nas-nas nanti yang menggunakan terhadap sebuah maksiat atau dosa berat. Dan dalam akidah harus semua Jamaah itifak dalam harus semua Jamaah bahwa dosa besar tidak mengeluarkan masalah dari Islam. Jadi perbedaan antara takfir mutlak takfir ayat, beda antara kufur akbar dan kufur as. Islam. Kemudian di antara dua takfir yang perlu dimengerti juga adalah yaitu hal yang menghukum kufur itu ada dari, sahihun min al-kitab wa sunnah ada hukum Perbuatan atau perkataan atau tindakan itu di dalam Quran secara jelas dan gamblang dihukum kafir. Bukan dengan apa? Istihad atau nas-nas yang istimewa. Tidak, para ulama kita, hanya para ulama mengatakan harus nas bahwa perbuatan ini dikufur oleh Al-Quran atau Sunnah yang jelas tidak sama-sama dalilnya. Jadi anak nasori bukan berdasarkan istihad atau istimbah. Yang keempat, jawab takfir adalah yang menerapkan syarat-syarat tadi atau suruh takfir dan mani takfirnya adalah alul ilmi atau orang yang berilmu, orang yang takwa, orang yang warak, bukan orang-orang yang belajar, Ya, baru orang butuh ilmu enggak, ustaz-ustaz enggak, tapi ulama yang berusaha. Jadi bukan sembarangan mengkafirkan. Karena kalau dalam Islam Anda mengatakan kufur kepada orang lain, apabila orang itu kalau mengadukan Anda kepada kodi, bisa Anda dikadukan orang itu saya kafir, sementara saya adalah kafir. Di bawah Qadi, Anda tidak bisa menjelaskan dengan dalil dan fakta yang ada dengan apa namanya data-datanya, ada bukti, Anda sendiri yang kena hukum. Bukan hal yang kafir tadi, begitu dalam Islam. Resiko besar, sama dengan menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina, atau lihat orang berzina, atau tidak langsung, tapi sendirian. Itu nggak bisa bicara dalam perangkat bahwa kesimpulan adalah berzina. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena Islam mensyaratkan berapa orang? Empat orang melihat secara langsung. Kalau aku dua orang, tiga orang saja, Nggak bisa, nggak bisa orang dari itu diterapkan dengan hukum bezina, Coba bayangkan. Demikian lagi masalah pentafiran, Permasalahan yang sangat ini fatal sekali membatalkan iman seseorang, keislam seseorang. Bukan hal yang gampang. Maka ketika dia melihat persoalan itu besar, bukan hal yang gampang kita mengatakan seorang kafir keluar Islam dan seterusnya. Makanya ulama kita mengatakan saya lebih baik tersalah menyesatkan orang yang tidak Islam dan Islam daripada tersalah mengeluarkan orang Muslim dari Islam karena dia tidak keluar dari Islam. Sebab Muslim. Karena Rasulullah mengatakan sendiri, maka lebih asli ya kabur, baikkan bukan ucap. Maqal ahyakana faqad ba'a biha al-uluma Barang siapa menuduh seseorang kalimat terakhir maka salah satu dari keduanya sudah mengambil kalimat itu. Ya, imam yang itu atau yang lain. Jadi bukan gampang masalah untuk ukuran. Itu kalau berhubungan dengan takdir mu'ayyad. Kapan suruh takdir, ini? Suruh takdir itu bantu orang muslim, bukan bantu orang kafir. Bagaimana orang Yahudi boleh kita kafirkan Ustaz harus punya suruh-suruhnya enggak? Enggak ini hanya masalah seorang muslim dituduh menjadi kafir harus ada syurut takfir. Bukan masalah perkara dikafirkan orang di luar Islam. Bukan masalah syurut menurut orang yang musyrik kita kafir enggak. Ini masalah muslim yang mau dikafirkan. Ini syurut takfir untuk orang muslim yang memang terjatuh pada suatu tindakan kufur, perkataan kufur, perbuatan kufur, baru dimasukkan, eh, baru diterapkan padanya syarat-syarat yang tak Kekafiran di antaranya sampai ilmu kepadanya. Ya, kemudian apa? nam mustar, ayatku nam mustar. Jadi gairu mukrah. Jadi dia itu dalam sadar mengatakan perbuatan kufur atau tidak kufur itu tidak iba. Jadi mawaninya apa? Yang pertama lu, yang kedua apa? Mu kufur. Nah. Kemudian ayatuna muawilan. Ya, yaitu tidak dalam rangka sama-sama sehingga dia mentakwil sebuah dalil. Jadi ada satu takwil yang dimaksud ini takwil yang diterima bukan asal menakwil gitu ya. Karena banyak juga setiap orang kufur karena mentakwil. Takwil yang terima, takwil yang memang ada indikasi untuk ditakwil. Kalau ayat tidak ada indikasi untuk bisa ditakwil, nggak pernah ditakwil itu tetap kafir ya walaupun dia mentakwil. Tapi ayat ini sama bagi dia dan tidak kemungkinan mungkin begitu. Nah itu dia tidak dikafirkan. Nah maka maknanya takfir yang ketiga apa? Ayatuna muawil. Muawil, muawil tidak dikafirkan. Kalau takwil nanti apa? Takwil yang makbul indah ulama, bukan takwil asal takwil ya. Bukan takwilnya orang kafirin atau seperti orang liberal, bukan. Takwil yang memang ada indikasi dalil ke sana. Ya, tapi dia berjihad memahami takwilnya salah dia. Yang keempat yaitu akalan balik, yaitu ak sudah berakal dan balik. Jadi kalau anak kecil tidak dikafirkan kan? Kalau dia melakukan sebuah tindakan-tindakan kufur perlu diketahui. Orang gila juga enggak. Pamannya orang ini muslim lalu gila dia saat gila dia melakukan tindakan-tindakan kafir lalu setelah dia sadar nanti dia tetap muslim atau telah berkah nah muslim dia karena yang antara syuruk tapi dapat tadi balikan akilah sudah balik ke nah, kalau dia belum balik ke walaupun jatuh ke dalam tidak tindakan ukuran itu tidak dihukum sebagai hal yang mewajarkan kepada mu perlu kita pelajari sebelum kita masuk pada soal ini. Nah, nawakidul nawakidul nawakidul Islam yang sepuluh yang disebut oleh Syekh dan ulama lain ini itu yang dimaksud takbir mutlak, bukan takbir main. Bila seseorang jatuh ke dalam tingkatan yang sepuluh yang dilihat oleh mata kepala kita sendiri, baru nanti apa? berikan ilmu kepada dia, untuk kerja, berang kepada dia, dia belum punya ilmu tentang itu. Maka oleh itu, ini sebagaimana ulama terutama Syekh Muhammad Murad kata dia tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubur Badawi bertawaf kubur Badawi katanya ya kenapa karena nggak ada ulama yang berada di sana sedangkan jadi itu surut wa yang kunna nahat hatta nab'atha rasula kata Allah kami tidak mengazab ya seorang pun ya sampai datang kepadanya fokus kepadanya seorang rasul ini dalil bahwa ada hujah sampai ilmu kepadanya Nah ini mukadimah tentang pembahasan ini agar nanti kita tidak tersalah di dalam setiap bertindak kita dalam pelajari sebuah apa namanya hal-hal yang disebut kufur itu banyak sekali ya Kita pelajari di sini punya 10 Dan setiap orang melakukan tindakan dalam kita kufurkan tidak Tapi tindakan ini kita kufurkan dia Itu namanya terkebut dalam bukan takfir mu'ayyad Ya, maqalah kada, maqalah kada Ya, bahada kufur siapa mengatakan kalamullah makhluk bahwa kafir benar kata Imam Ahmad para ulama lainnya. Siapa mengatakan bahwa itu adalah makhluk maka dia adalah kafir. Itu hukumnya. Tapi kok Imam Ahmad tidak mengkafirkan makhluk yang mana dia mengatakan Al-Quran adalah mak dari mana Imam Ahmad tidak mengkafirkannya? Karena dia dimasukkan subha takwil oleh orang Mu'tazilah sehingga terpengaruh olehnya. Makanya Imam Ahmad tetap sholat di belakang karena ulama di sini menarikkan tak bermutlak, tak bermuayyan, tak bermuayyan dia tidak berkata ke karena dia tahu sendiri bahwa makmum adalah termasuk termakan syubah orang-orang mutazila termasuk syubah orang Mu'tazilah. Tapi secara mutlak hukum kufrun. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahwa kafir. Ini mutlak. Tapi semua ayat, apakah sudah ada orang mengatakan Al-Quran makhluk? Dikatakan dia kafir? Tidak, dilihat orangnya. Hanya ulama tidak mengkafirkan. Mu'tazilah dalam perkataannya mengatakan bahwa apa? Eh, orang kata Al-Quran itu itu kafir oleh secara muayyan tapi secara kaum mutlak hukum kufur. Nah ini perbedaan-perbedaan dalam praktek yang dilakukan para ulama kita dalam menerapkan syarat-syarat kafir itu takfir dan wabil kafir ini. Dan kita tidak keliru karena sebab-sebab dalam mengenai masalah ini. Baik, sesuai dengan bahan yang dimukakan kaum yang dikemukakan di sini, dia memulai dari yang pertama adalah pengertian masalah pengertian Islam ya karena kita bisa merawat tidur Islam nah artinya setiap ada adabnya orang memahami yang penting dia sudah mengatakan Allah mencipta langit dan bumi sudah mencipta kalimat dua syahadat itu apapun tindakannya dia tidak akan kufur ini yang menghadap siapa orang murji sebaliknya ada lagi yang mengatakan bagaimana seorang muslim Bila dia terkadang dan melakukan sebuah dosa besar, langsung dikafirkan. Ini mana para? Kita Kita meyakini ada hal-hal membuat orang kufur iya. Ada hal tidak membuat orang kufur iya. Nah, ini alusnya mentafsir dalam masalah ini. Persoalan ini dasarnya kembali kepada masalah iman. Apakah iman itu bertambah atau tidak? Kalau antum linti lagi, di mana pusat timbulnya perpecah belahan antara kau dan Murji'ah ini? Di mana? Kembali kepada definisi iman. Kalau iman menurut orang Jia mengatakan apa? Atas dir. Kalau setelah mengatakan apa? Atas dir Paul bil Tidak memasukkan amal ke dalam pembagian sebagai iman. Islam bagi mereka apa? Kalau orang Asy'ariyah dan orang-orang Jahmiyah, orang-orang eh, apa namanya? Ahlul Kalam katakan iman adalah cukup meyakini tasdik dalam hati saja. Allah ada. Bagi mereka itu. Jadi bagi menurut mereka setiap orang selama itu sudah mau ada kelompok yang lain itu namanya Al-Karramiyah dia mengatakan iman itu cukup dengan lisan saja, tidak dengan hati. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sudah mukmin. Padahal orang munafik juga bisa ini. Jadi kalau menurut pada orang Murji'ah berarti setiap orang berkeyakinan meyakini bahwa adanya Allah, adanya kita sudah mau. Maka di antara bantahan ulama di sini adalah berarti Fir'aun itu menjadi mu. Semua orang kafir meyakini ada kecil, Adanya yang menciptakan alam semesta ini. Maka ini adalah mazhab yang paling buruk mengatakan Maka orang murjiah mengatakan لا يدوم iman iman maksiatu kamar لا ينفع al kufri ta'at. mereka kamu sudah beriman lakukan aja maksiat apa saja tak ada pengaruh kepada iman yang penting kamu mesti meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi hanya di sini mereka nah, tidak meyakini ada hal-hal orang bisa keluar dari Islam padahal Islam itu dicontohkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab beliau kesusuan dan ilmu lain adalah seperti wudhu. Ya, bisa bah, batal. Ya, mawakit. Di sini batal wudhu artinya batal wudhu. Ada yang batal salah. Makanya para ulama kita membahas dalam kita kita bikin namanya kita berida atau kita tidak. Ada pembahasan itu. Ya kan? Jadi buktinya ada orang bisa keluar dari Islam. Kenapa? Bila melanggar usul dari Islam yang sudah ijma ulama. Makanya dalam kita kita fikir yang adanya sebagian fukaha yang terlibat dalam pemikiran murjiah justru kadang-kadang mengarah kita fikir masalah apa tentang kita boleh tidak. Maka oleh sebab itu kadang-kadang mereka terbentur dalam masalah ini. Nyaut atau keliru atau kontradiksi pendapat mereka. Jadi oleh sebab itu orang murjiah mengatakan tidak ada pengaruh maksiat apapun besar kecilnya pada iman. Kalau orang Khawari atau Mu'tazilah dalam hal ini gabung kepada Khawari mengatakan semua ketaatan adalah iman. Semua ketaatan adalah iman. Dia ada kondisinya sama dengan sunnah. Apa ada kondisi? Ijtihad bil wa qaul lisan wa amal bil ya, ya, kemudian dia mengatakan kullu hadhi iman. Jadi dijadikan semua ketaatan itu usul iman bagi mereka. Apabila meninggalkan suatu ketaatan melakukan sebuah maksiat, artinya dia telah melanggar sebuah dasar-dasar ini. Kalau al sunnah enggak, al sunnah mengatakan al iman minal al amal minal iman. Amal-amal ketaatan itu bagian dari iman. Ada yang usul, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Demikian. Nah, hadis inilah hal ini hadis yang sangat jelas mengabarkan ini itu hadis Rasulullah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa fi riwayat au wasituna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha iman taqalana tariq wal hayatu syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman itu terbagi berapa? 70, puluh cabang atau 70 sekian atau 77 cabang. Kemudian cabang ini nggak sama besarnya. Allah yang paling besar itu apa? Qaul la ilaha illallah. Ketika dia mengatakan qaul la ilaha illallah bahwa dasar keimanan pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat qaul. Di sini menunjukkan bahwa iman itu ada yang untuk qaul, perkataan. Kemudian Allah ini dalil menunjukkan bahwa yang lebih cabang iman yang paling kecil itu kata Rasulullah adalah membuang diri dari jahat Artinya nggak sama cabang keimanan. Makanya ulama al-sunnah jamaah bagi ada amal itu menjadi usul iman, ada amal itu yang masuk kepada iman wajib, ada amal itu masuk kepada iman mustahab. Apa pula yang tiga istilahnya Ustaz? Usul iman apabila usul iman ini apabila dilanggar membawa pada kekufuran. Kalau imanul wajib, dia tidak kafir, tapi dia mukmin. Mukmin dengan imannya pasti pun ini. Dia beriman tapi juga berdosa. Kalau al mustahab, orang yang sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya. Yang mengikuti semua hal yang diwajibkan, ya, meninggalkan semua yang diharapkan dan menambah dengan hal-hal yang mustahabat, amal-amal yang mandub. Nah, dia tingkatkan. Nah, ini al-sunnah. Al-Sunnah mengatakan seorang bila yang dianggap usul iman. Nah, kalau orang khawarij menjadikan semua kata-kata itu usul iman. Kalau sunnah enggak. Iman itu ketika tingkat Cabangnya enggak sama. Ada yang menjadi asal, ada yang cabang. Lebih penting ada cabang yang kurang penting. Dan tidak tingkatannya Maka kalau orang itu namanya usul, bisa membawa kita ke tapi apabila mereka tidak merupakan usul dari bagian iman wajib, dia tidak kufur tapi imannya nafs. Ya. Jadi kesempurnaan iman itu ada orang memiliki dasar-dasar keimanan, ada iman yang wajib, kamil wajib, ada kamil misalnya. Contohnya begini, para ulama mencontohkan orang yang telah memiliki dasar keimanan itu dia melakukan usul-usul iman, usul-usul Islam. Nah, contoh bagaimana? Maka usul iman wajib, iman yang sempurna yang secara yang diwajibkan pada seorang adalah melakukan semua hal yang diwajibkan meninggal hal yang diharamkan. Tapi dia pilih cukup dari itu saja, tambah menambah amalan yang mustahabah dan sunnah-sunnah. Nah ini baru dia pada kamilul wajib. Orang yang kamilul wajib, dia itu masuk surga. Tapi bukan orang yang pertama masuk surga. Orang yang iman kamu wajib dia tidak disentuh oleh api neraka, tapi belum dia tidak menjadi orang yang pertama masuk surga. Karena orang yang imam mustahab ini asabiqun bil khairat. Orang yang dahulu masuk surga. Di antaranya hadis 70 ribu dari para sahabat yang pernah sabda sama masuk surga tanpa hisab wal azab. Nah ini imam mustahab Kalau usul iman, orang yang tidak sebesar keimanan itu dia tidak dijamin masuk surga. Tapi pasti masuk surga, ya maksudnya tidak di awalnya. Maksudnya apa? Orang yang usul iman dijamin tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Kalau punya masuk neraka, setelah bersih dari dosanya dia tetap masuk ke dalam surga. Ini yang memiliki usul iman. Usul iman. Kalau dia memiliki usul, usul iman, maka dia dijamin tidak kekal di dalam neraka. Tapi dijamin tak dia tidak masuk ke neraka? Tidak. Yang dijamin tidak masuk neraka adalah orang memiliki al qiyam wajib, al qiyam mustahab. Apa tadi kamu wajib? Orang melakukan semua perintah yang diwajibkan Allah, meninggalkan semua hal yang dilarang Allah. Dilarang Allah. Ini memiliki iman yang kami Allah. wajib Maksudnya apa? Iman yang wajib untuk diperolehnya, sehingga dia dijamin tidak setoran dan neraka. Jamin masuk surga. Tapi tidak dijamin dia orang yang pertama masuk surga. Dalam orang mereka itu orang memiliki al-kamil mustahab, kesempurnaan yang lebih sempurna lagi, yang lebih baik. Yaitu di samping dia melakukan amal-amal wajib, dia melakukan amal-amal sunnah, di samping meninggalkan hal-hal yang diharapkan Allah, dia juga menghindari hal-hal yang makruh. Ini kamil mustahab. Kalau usul iman setiap orang mukmin yang masih memiliki unsur iman itu hanya bisa dijamin tidak kekal dalam neraka, tapi tidak dijamin dia tidak masuk neraka. Tapi dijamin tidak kekal dalam ini yang disebut dengan ashabul kabair orang pelaku dosa besar Kenapa kita hal ini perlu kita kaji sebelum kita masuk hal ini? Kita perlu kita asal usulnya di sini perbedaan orang nanti dalam masalah. Ada nggak hal yang mengatakan selama orang ada yang tidak? Ada yang muslim mengatakan tidak ada apapun yang dilakukan orang dosa-dosanya dia tetap muslim. Walaupun sujud ke kuburan meminta kepada Allah masih dianggap seorang mus muslim oleh dia. Ada dia sudah melakukan hal-hal yang banyak kepada kebun. Ada lagi kelompok lain kita katakan tadi setiap Orang yang meninggalkan ketaatan dihukumkan. Setiap orang yang melakukan dosa dihukumkan oleh dia, diikut keliru. Karena dia menganggap semua ketaatan bagian dari usul iman. Kalau Al-Sunnah enggak, Al-Sunnah mengatakan di antara amal-amal taat terbagi pada tiga tingkat. Ada usul iman, ada yang masuk pada hal yang kami wajib, ada yang masuk kami usul. Maka di asal iman pokoknya ulama kita sepakat eh, ulama kita menyatakan seperti sholat itu adalah jumhur ulama kita mengatakan termasuk usul iman dia orang tidak sholat dia celaka. Walaupun istilah ulama dalam hal ini, yang ulama sunnah ya. Jadi tidak boleh dituduh orang yang mengkafirkan orang meninggalkan sholat itu sholat tidak boleh. Atau orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu dukhan murjiah itu tidak boleh. Ini khilafnya antara halus ini Tapi yang kuat di sini cuma dari para sahabat dari para ini tapi itu jelaskan bahwa para sahabat Rasulullah tidak melihat meninggalkan semua amal itu menjadi kufur kecuali meninggalkan sholat sholat dan prioritas yang utama ini usul iman ini usul secara amal ada usul keyakinan usul keyakinan usul keyakinan pokoknya mahabbah cinta pada Allah ada cinta yang mustahab ada cinta yang usul yang harus kita miliki dasar kecintaan kepada Allah Yaitu mendahulukan mencintai Allah dan menyediakan harta rumah ini adalah wajib, mustahab, dan juga. Ya. Tapi apabila orang rumahnya lebih mencintai keluarganya atau hartanya daripada Allah, tapi dia tetap bisa Allah ada Rasul Mahabbah dia, ini tidak menjadi kufur. Nah ini perlu dibedakan, ada ciri-ciri ya. Dia pula takut dan dia pula amat Maka Al-Sunnah iman itu bagi ada amal-amal hati Amal hati pun tidak semuanya merupakan usul iman Ada usul-usul ya uh, iman itu tiga tadi ada usul iman ada kami mustahab eh, kami wajib ada kamil nah ini yang disebutkan tadi al satu al haya minal iman usul minal iman atau sholat. yaitu perasaan malu ini menunjukkan bahwa amal itu itu bagian dari i rasa malu itu di mana hati. Kau bukan Allah perbuatan apa? Bisa. Maka kemudian iman atau ala tarif apa itu? Perbuatan. Jadi iman itu terdiri dari apa? Perkataan, perbuatan, dan amal. Nah ini yang perlu kita uh, tafsirkan sedikit tentang pandangan usulnya. Maka disinilah kelirunya orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah dan orang Murji'ah dalam hal masalah konteks masalah pembahasan tentang kekafiran. Ada yang sama sekali tidak mengatakan, <clears throat> ya. Ada yang terlalu ekstrim dalam mengatakan. Ada pun kalau sunnah mengambil sesuai dengan faedah syariah adalah ada mengakui ada hal yang kufur, ada walaupun yang melanggar Islam tidak keluar dari Tidak semua maksudnya maksudnya ini yang selain syirik dan buat ukuran tertentu kalau kabair maksudnya selain syirik umumnya itu adalah tidak dihukum sebagai eh, hal-hal yang buat atau musuh-musuh eh, keimanan namanya selama orang tidak mengaku musliman dan sebagai ukur orang yang melakukannya mencuri, berzina dan seterusnya pelakunya tidak dihukum sebagai apa? Kafir. Tapi kalau di berzina kan? itu disolatkan tentukan sebagai muslim. Jadi ini perlu bukan mukadimah itu. Kemudian kita katakan tadi dalam masalah ini ada dua kelompok yang sering ada mengatakan tidak ada satu pun yang bisa membuat orang keluar dari Islam. <clears throat> Ada yang mengatakan setiap kemaksiatan yang dilakukan bisa melakukan orang dari Islam. Itu orang-orang Kalau orang kalau sunnah ini Sebenarnya sebutkan oleh Imam Zahabi ah, oleh Imam Tahawi dalam Nabi beliau ah, tidak setiap dosa mengeluarkan orang dari Islam, tidak setiap dosa. Tapi ada dosa mengeluarkan orang Islam enggak? Ah, ada. Ah, kalau orang mujarad semua dosa tidak mempengaruhi karena dia mengeluarkan amal jawari dari perbuatan perkataan lisan Khususnya kalau orang muji atau maha mengeluarkan perkataan atau perbuatan anggota badan dari bagian dari iman. Bagi mereka orang telah meyakini dan mengucapkan asyadu ala asyadu bagi mereka sudah mukmin yang sempurna imannya. Itu Katakan orang begini masa orang yang mengucapkan tidak hati sama dengan orang yang sholat yang zakat dan Beda. Disinilah Allah sudah menyebutkan menambah satu poin yang berbeda dari Murji'ah dan Khawarij yaitu perkataan mereka adalah berdefinisi iman yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kalau orang Khawarij tadi mengatakan al iman apa? I'tiqad bil jinan wa qaul bil janan, al qaul bil lisan wal amal bil arkan sampai di situ saja. Tanpa menambah yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kalau orang di sini orang-orang khawarij, orang murjiah sepakat mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Berkurang buktinya kenapa? Karena orang yang mengatakan orang sudah masuk Islam sebelum tanggal itu sudah imannya sudah sepuh tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau orang khawarij justru begitu pula iman imannya sempurna atau hilang semua. Kalau al-sunnah iman itu apa istilahnya? Nah, ya dari situ Oedipus. Dalam bahasa kita apanya apa namanya itu? Nah, pertama berkurang itu istilah singkatnya bahasa ilmiahnya apa? Fluktuatif. dua Fluktuatif. Atau relatif atau belum? Belum ya. Nah itu. Jadi iman itu berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah ini harus Semakin banyak dia berbuat taat, semakin tinggi iman. Sebagaimana kalau maksiat dikurangi. Nah, ini kalau Allah sudah. Kalau orang lain enggak, dia mengakui. Iman iman itu ada semua atau bagi semua? Semua. Kalau sudah enggak. Kalau sudah mengatakan orang yang melakukan maksiat, apapun bentuk maksiatnya itu mempengaruhi imannya. Semakin besar masa dilakukan, semakin besar pula mempengaruhi imannya. Ya pula. Jadi al demikian berdasarkan kenapa? kita lihat dari dalil yang banyak pembahasan sementara masalah dalil pertama Al-Quran itu jelas Cuma pergambaran kurang lebih dari Al-Quran pun banyak dalilnya Nah bahasan ini nanti kita bahas masalah ini Tapi kita ingin kembalikan dari mana asal pembicaraan ini Ustaz Dari mana asal kesalahan mereka itu masalah masalah itu Ustaz Mulainya dari sini dalam masalah definisi keimanan Pengertian tentang keimanan Ketika mereka mengartikan iman itu suatu hal yang tidak bisa terbagi, tidak mungkin bisa pertama tidak bisa berkurang. Kalau orang Mujiah mengatakan tidak berhukum. Kalau orang apa namanya? Uh, orang Khawarij mengatakan justru kalau berkurang berarti kufur. Jadi kalau orang Khawarij mengatakan setiap manusia bisa membuat orang kafir, kalau menurut orang uh, eh, Mujiah mengatakan segala maksiat tidak apa-apa, imannya tetap sempurna kalau orang Mujiah. Baik, itu sedikit tentang awal dari pembahasan ini supaya kita mengerti sedikit usul-usul ke al semua jamaah perlu kita pahami karena kita tidak ingin terjebak dalam pemahaman nanti itu orang muda mengkafirkan ya, tapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran Sunnah pemahaman para ulama kita ada hal-hal yang bukan kufur ada hal-hal yang tidak membuat orang kufur dan kemudian ada dawab takfir ada syukur takfir dan lain-lain tapi pengertian Islam, ini awal pengertian itu Bapak Rasulullah SAW pertama pengertian Islam. Apa pengertian Islam? Apa pengertian iman? Yang sering dalam pembahasan ulama adalah masalah dua ini. Apa beda antara Islam dan iman? Ringkasnya para ulama menyebutkan sesungguhnya ada ulama-ulama lain seperti maunya Ibnu Manda berkata kita beriman, kemudian juga uh, Syaibah, uh, kemudian Abu Bakar Al-Qasim, punya kita kita beriman menjelaskan bahwa iman itu bagaimana? Iman apabila tersendiri dia mencakup mana Islam, kemudian kata-kata Islam dan tersendiri mencakup mana iman. Tapi apabila kata-kata Islam dan kata-kata iman berada dalam sebuah konteks nas diiringi atau berganti penyebutannya, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri. Ringkasnya para ulama menyebutkan idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Maksudnya bagaimana? Apabila istama iftar, apabila istama dzikri iftar bil makna. Apabila Islam dan iman digandeng dalam sebuah penyebutan nas atau kalimat, maka iftar bil makna. Masing-masing ini pengertian sendiri. Apa artinya? Kalau Islam digabung dengan kata iman dalam sebuah konteks kalimat, maka Islam maksud amal zahirah wal iman maksudnya amal bahwa Maka di sini Islam berarti akan Islam bangsa, wal iman berarti akan iman cinta. Apabila digabung penyebutannya. Contohnya sebagaimana dalam hadis apa? Hadis Jibril dan Masyhur ya. Abu Hafsin Waduh, baru permulaan nih, belum masuk topiknya, sudah waktu tanya jawab. Nah, bagaimana tak buru-buru saya menyampaikan tadi? Baru mukadimah saja, belum masuk sama sekali dawamirnya kita. Ya, waktunya kan jawab ini sudah setengah lima. Waktu sampai jam berapa? Terus 17.00 Maghrib jam berapa? Maghrib jam berapa? Nah, materi aja, baik Baik, kalau sudah dapat rekomendasi dari Amir Kuninginnya ya sekarang sampai ya Kita kan harus patuh ini, termasuk dari sebagian yang melakukan ini demi kelancaran, tapi kita harus ikuti aturannya, gitu ya. Nah, Islam tadi kalau digabung kata-katanya semangat ketika ada situ mengatakan mal Islam memang iman kan satu pekerja maka Rasulullah SAW menafsirkan Islam dengan kata Islam yang dengan hukum Islam yang lima kemudian menafsirkan iman dengan hukum iman yang eh. Tapi bila sendiri umpamanya Inna dina indallah Islam. Hanya agama Insya Allah hanya Islam. Termasuk di sini makna dicakup mana? Kalau kita bedakan dengan innal muslim semua mukminin wa mukminat, ini beda. Karena tiga. Maka tidak iftaraqa istama. Maksudnya apa? Iftaraqa bi tidak digabung masing-masing sendiri-sendiri. Istama bil makna. Makanya